Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Naam masih mengenai daripada syarah ayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah wa qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh Allah taala telah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada para penolong untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala kata beliau, "Hadhi aqibatuhu fil akhirah." Inilah akibat akibatnya di akhiratnya. Di dunia berbuat syirik, di akhiratnya akibatnya apa? Masuk neraka, diharamkan surga, tidak memiliki penolong. Annahu harrama alaihil jannah. Bahwasanya dia atau annahu hurrima alil jannah bahwasanya dia telah diharamkan baginya surga yakni mana'ahu maknanya adalah Allah taala menghalangi dia min dukhuliha man'an batan mutlaqa maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menghalangi pelaku syirik tersebut untuk masuk surga dan penghalangan yang terus-menerus kekal dalam artian tidak masuk surga di neraka terus la matma'alahu fiha nah tidak apa tidak ada keinginan lagi nah dia di dalamnya dalam artian dia tetap di situ terus. Nah, aina Naam, Nah, kemana dia pergi? Idza lam yakun min ahli jannah fa aina yadhhab? Ha, yasiru adaman. Nah, sekarang kemana dia akan pergi? Apabila dia bukan termasuk penduduk surga, fa aina yadhhab kata beliau? Maka kemana dia pergi? Yasiru adaman, maka akan menjadi tidak ada. La, tidak demikian kata beliau. Kalau dia tidak ke surga ya berarti ke neraka. Seperti itu. Ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka, khalidan dan fiha. Dia kekal dan kekal di dalamnya. 6. Seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau, "Wa malid zalimin min ansar." Dan tidak ada penolong untuk orang-orang zalim. Kata beliau, yakni al-musyrikin. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, makna adz-dzalimin adalah al-musyrikin. Jadi tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kenapa? Li'anna syirka dhulmun. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman wa huwa ad wa huwa a'dzamu dzulmi. Yang mana kesyirikan itu adalah apa? Adalah kedoliman yang paling besar. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya kedoliman terbagi menjadi tiga. Dulmul abdi li nafsihi, dulmul abdi li ghairihi, dulmul abdi li rabbihi jalla wa ala. Itu. Naam, jadi seorang hamba berbuat zalim untuk dirinya sendiri seperti bunuh diri dan semisalnya atau seorang hamba berbuat zalim kepada saudaranya atau kepada orang lain, memukul, mencuri seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Seorang hamba berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Kata beliau, "Malahum min ansar." Tidak ada bagi mereka itu penolong Ma ahadun yastati an yukhrijahum minan nar. Ini maknanya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan mereka dari neraka. Au yashfa'lahum indallah atau yang memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah enggak mampu. Nah, fala tangfa'uhum syafa'atu syafi'in. Nah, tidak bisa memberikan syafaat atau tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Bagi orang-orang kafir yang mereka tinggal di neraka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kama yushfa' li ashabil kabair. Sebagaimana diberi syafaatnya para, para pelaku dosa besar, nggak bisa. Nah, kenapa? Karena pelaku dosa besar itu nggak kafir. Sehingga mereka tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita lewati. Pelaku dosa besar itu kalau di akhiratnya tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala insya'a adabahu wa insya'a ghafaralah. Jangan sampai keliru nih ya. Jadi pelaku dosa besar itu kalau di akhirat, nah itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengampuni, maka diampuni dan langsung masuk ke mana? Surga. Dan jika Allah Subhanahu wa taala nah menghendaki untuk mengadab, maka orang tersebut diadab sesuai dengan kadar dosanya. Dan ujung-ujungnya kemana? Dimasukkan ke surga sesuai dengan kadar tauhid yang ada pada dirinya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa yakhrujuna minan nar bisyafa'ah. Mereka keluar dari api neraka dengan syafaat. Haula la tangfa'uhum syafa'atu syafi'in. Mereka orang-orang kafir tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Adapun di sana ada iskal ya. Ada iskal yang sering kita mungkin sering kita dengar. Sekarang pamannya Rasulullah, pamannya Rasulullah itu siapa? Abu Talib, Abdul Manaf. Itu kenapa Rasulullah bisa memberikan syafaat? Katanya orang kafir tidak tidak dapat syafaat. Itu pamannya kok malah dapat syafaat katanya. Kita katakan syafaat Rasulullah yang diberikan kepada pamannya bukan untuk mengentaskan dari neraka, bukan. Tapi untuk memperingan. Jadi para ulama menyebutkan syafaatnya Rasulullah kepada Abu Talib itu syafaatun litakhfif. Syafaatun litakhfif. Pemberi syafaat untuk memperingan adabnya Abu Talib saja. Adapun keluar dari neraka, keluar nggak Abu Talib? Hah? Abu Talib keluar dari neraka atau tidak? Tidak keluar, tetap kekal di dalamnya. Tapi dapat keringanannya, dapat keringanan yaitu dia Naam mendapatkan adab api neraka yang paling ringan. Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih naudzubillah. Rasulullah mengatakan laula ana kalau seandainya bukan sebab aku atau bukan syafaatku yang Allah Taala berikan kepadanya lagana fidarkil darkil asfali nar. Bayangkan nih. Kalau seandainya bukan karena aku, Bukan karena syafaatku kata Rasulullah, niscaya pamanku itu berada di kerak api neraka yang paling bawah. Nah, bayangkan hati-hati ya. Karena kerak api neraka yang paling bawah berapa jaraknya? tujuh puluh tahun, sab'una kharifa, 70 tahun. Batu yang dijatuhkan dari atas mulut neraka itu sampai ke bawah sampai ke daratannya itu dasarannya 70 tahun. Nauzubillah. 6. Nah. Kemudian berikutnya kata beliau, wa malidz zalimin ay al musyrikin dan tidak ada bagi orang-orang zalim maksudnya orang-orang musyrikin min hamimi wala syafi'i yuta tidak ada penolong tidak ada yang bisa menjaga tidak ada yang bisa memberikan syafaat yuta yang taat, enggak ada al musyrik la tuqbal fihi syafa'ah orang musyrik tidak diterima syafaatnya wal billah dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar kata beliau ma'wahu yakni maqarruh. Tempat tinggalnya di neraka. Wa bi'satil ma'wa, sejelek-jelek tempat tinggal naudzubillah. Laisa lahu ma'wa ghairuha. Nah, laisa lahu ma'wa ghairuha. Dia tidak memiliki tempat tinggal kecuali itu. Kecuali apa? Neraka tadi. Abadal abad selama-lamanya. Fadhan hadza khatruhu wa hadhihi aqibatuhu. Maka dosa, dosa syirik ini inilah bahayanya dan inilah akibatnya. Hal yajuzu nam tajahalah Wa adamu ma'rifati apakah boleh sekarang tajalah pura-pura bodoh wa adamu ma'rifatihi wa adamu tahdir minhu apakah sekarang setelah melihat bahaya seperti itu akibatnya seperti itu eh, menghantarkan pelakunya kepada neraka apakah boleh sekarang orang itu pura-pura bodoh tidak mau mengetahui tidak mau memperingatkan kesyirikan darinya wa yuqal utrukun nas mereka nih ya biarkan manusia itu biarkan aja Utrukul kuburin, biarkan orang-orang penyembah kuburan, biarkan aja itu. Wa ubatul adrihah dan para penyembah bangunan-bangunan itu biarkan aja. Watruku kullaman indahu riddah. Utruku. Tinggalkanlah, biarkanlah orang yang dia memiliki murtad atau dia murtad biarkan aja enggak usah diurusin. Biarkan. Ini kata mereka ya. Madama annahu yad'al Islam fahuwa muslim naudzubillah. Ini syubhatnya mereka. Jadi biarkan orang-orang menyembah kuburan, biarkan orang menyembah bangunan-bangunan, biarkan orang nah, orang memurtad silahkan, terserah, biarkan. Selama dia masih ngaku Islam berarti Muslim. Nah, luas sekali ya. Ini pendapat yang keliru, pendapat sesat yang diikuti oleh orang-orang apa? Murji'ah. Orang-orang Murji'ah itu apa sih? Orang-orang Murji'ah itu apa pendapatnya? Murji'ah itu alladzina yuakhiruna al-amal an mustamal iman. Dihafal ini. Murji'ah itu adalah kelompok yang yuakhiruna al-amal an musamil iman, an musamil iman. Apa mana mana yuakhir? Yukhrij. Jadi kelompok Murji'ah itu kelompok yang mengeluarkan amalan dari pengertian iman. Jadi orang beriman itu gak perlu amalan. Eh, orang beriman itu cukup mengatakan ana mukmin. Aku orang beriman. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah walau fa'ala ma fa'al minal fawahish wadh-dhunub Kata mereka. Walaupun dia beramal dengan amalan jahat, amalan jelek, amalan dosa, imannya sempurna seperti imannya siapa? Sibril dan Mikail katanya. Nah, itu kelompok-kelompok Murji'ah hati-hati ya. Naam. Wa wajahu al-malahidah kata mereka, subhatnya mereka. Sudah biarkan mereka murtad, biarkan. Eh, nyembah kuburan biarkan. Selama dia masih ngaku Islam muslim. Sekarang kalian itu lawan aja malahidah itu. Orang-orang komunis, orang-orang ateis yang tidak mengakui atau tidak adanya Tuhan atau tidak adanya Allah, tidak adanya sembahan. Enggak memiliki agama mereka naudzubillah ya. Nakul kita katakan haula mereka itu orang-orang musyrikun, penyembah kuburan, penyembah bangunan-bangunan, orang-orang murtad itu asyad lebih berbahaya daripada al-malahidah. Wa akhtar minal malahidah dan lebih berbahaya daripada apa? Malahidah lebih parah dan lebih berbahaya. Kenapa demikian? Kenapa orang-orang penyembah kuburan, orang-orang musyrikun lebih bahaya keadaannya daripada orang komunis atau orang ateis? Karena orang komunis jelas, kekafirannya jelas itu loh. Eh, orang ateis juga kekafiran jelas, tapi ini penyembah kuburan, penyembah berhala, penyembah bulan, bintang tersamarkan gitu loh. Orang menganggap dia itu Islam padahal bukan Islam gitu loh. Ngakunya Islam. Jadi masih tersamarkan seperti itu. Itulah bahayanya. Jadi banyak orang yang tertipu gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum itu yang beliau sebutkan dalam syarah berkaitan masalah ayat atau firman Allah taala innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kemudian berikutnya. Wa minhu nam dan termasuk bentuk nam kesyirikan adalah apa? Adzabhu li khairillah. Adzabhu li khairillah kaman yadbahu lil jin au lil qabr. Hati-hati ini. Ini juga termasuk kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menyembelih untuk jin, untuk penunggu kuburan, penunggu sumur, penunggu sungai, penunggu kampung, penunggu pohon, au lil qabr atau untuk kuburan. Biar kaya mencari kekayaan atau mencari pesugihan, akhirnya setiap malam Jumat Kliwon atau setiap malam Jumat gitu malam jam 12 malam pergi menyembelih diserahkan pada kuburan itu contohnya saja ya karena orang-orang syirik macam-macam orang berbuat syirik itu macam-macam nah terkadang menyembelih untuk batu besar karena takut kalau seandainya ada jin ada penunggunya katanya seperti itu ini termasuk kesyirikan nah jadi hati-hati ya dalilnya mana kalau kita menyembelih harinya untuk Allah Ta'ala sesembelian kita hidup kita mati kita solat kita untuk Allah Taala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin itu dalilnya ya katakanlah wahai Rasulullah inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki apa makna nusuk adzabh wa nusuki ay wa dhabhi Sesungguhnya solatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Barakallahu fikum seperti itu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi baginya. Naam. Barakallahu fikum. Qala syarih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala kata beliau, asy rahimahullah, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, dzakara mithal. Beliau menyebutkan contoh ini li'annahu waqi' Karena memang sudah terjadi gitu loh. Jadi perkara seperti ini, perhatikan ya. Perkara menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, untuk kuburan, untuk jin ini sudah terjadi di zamannya beliau. Zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa yatasahal an-nas Dan bahkan manusia itu bermudah-mudahan dalam masalah ini. Tidak menganggap itu perkara yang besar, padahal perkara yang besar, bahaya. Bisa mengeluarkan dari keislaman. Wa li dan mereka menyembelih untuk selain Allah. Wa yadbahuna lil jin ibtiqa'an syarrihim. Perhatikan ini. Mereka menyembelih sesembelihan untuk jin dalam rangka berjaga-jaga atau menjaga diri dari kejelekan mereka. Nauzubillah. Nah, nauzubillah ya. Kita diperintahkan dengan doa-doa malah ini malah nyembelih. Nyembelih sapi atau menyembelih kerbau, menyembelih kelinci, kadang kelinci sebelih diserahkan juga untuk mereka. Sama juga syirik. Sekarang kalau contohnya dia menyembelih lalat. Eh, menyembelih seekor lalat disembelih itu nggak tahu bisa atau enggak, disembelih kemudian serahkan mereka syirik juga. Nah, jadi semuanya itu tidak mengubah hakikatnya. Perbedaan-perbedaan kesyirikan itu tidak mengubah hakikatnya. Intinya diserahkan kepada siapa sembilan tersebut? Kalau diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Walaupun yang sembelih itu adalah seekor lalat itu. Nah, wayadbahuna lahum min ajlil ilaj wasyifa. Perhatikan ini. Mereka menyembelih sembelihan tersebut untuk mereka, untuk jin, dalam rangka untuk ilaj berobat wasyifa dan juga berobat sakit parah bertahun-tahun nggak sembuh malah ditambah apa menyembelih sapi akhirnya serahkan untuk jin biar hilang sakitnya ini semuanya adalah kesyirikan naudzubillah tasahalun nas fi hadha manusia bermudah-mudahan di dalam masalah ini wa huwa katsirul wuqu' padahal perbuatan seperti ini banyak yang terjatuh ma'annahu syirkun akbar padahal ini adalah syirik akbar syirik yang besar yang menghapuskan semua amalan yukhrij minal millah yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Nauzubillah ya. Wa ma huwa sahlun ini bukan perkara yang mudah. Jangan dianggap sepele seperti ini. Nah, tapi sekarang kita boleh nggak menyembelih sembelian, nyembelih ayam atau nyembelih kambing untuk tamu? Ya, untuk menjamu tamu ada tamu datang kemudian kita ya, sembelih ayam untuknya gitu. Boleh atau tidak? Itu nggak masalah. Bahkan itu termasuk sembilan yang masyru', yang syar'i. Kita kita niatkan ibadah karena menjamu tamu. Naam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, maka hendaklah dia naam memuliakan tamunya. Eh, tapi pemuliaan tidak harus dengan sembelian ya. Kalau memang nggak ada yang sembelih ya dikasih air minum nggak masalah, air minum sama kurma cukup. Kalau nggak ada sama sekali ya seadanya, seperti itu. Intinya menjamu tamu. Naam. Tapi kalau ternyata dia memiliki uang lebih atau istilahnya memiliki rezeki yang lebih, dijamu dengan yang bagus itu. enam. kemudian berikutnya kata beliau disebutkan di sini, nah wama wasahlun ini bukan perkara yang mudah. Yaqulahu syaiton, perhatikan ini. Hingga syaiton itu mengatakan kepada dia apa? Itbah khurufan. Khuruf itu ghanam ya kambing ya. Sembelihlah kambing. Nah, Itbah dajajatan, sembelihlah ayam Hada sahlun ini mudah. Walakin la yang dur ila syirki, tapi dia itu yang namanya syaitan itu nggak melihat persirikan, pokoknya sembelih aja itu. Kalau nggak ada ayam ya udah kelinci. Kalau kelinci nggak ada ya udah hata lalat ya, lalat. Lalat itu aja sembelih aja kalau bisa. Serahkan untuk jin itu. Nah, itu setan ngeri ya setan. Nah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya dia itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Nah, wa antakunu 'ala Allahi ma la ta'lamun itu. Seperti itu. Tujuannya cuman mengarahkan kita kepada kemungkaran dan juga kerusakan. Nah, dan agar kita berbicara tentang Allah pada perkara yang kita tidak tidak memiliki ilmunya. Nauzubillah ya. Itu adalah syaitan. Hati-hati ya syaitan. Nah, walakin la yang turila syirik, falladzi dzabaha dzubaban. Maka orang yang menyembelih dzubab, apa dzubab? lalat, seekor lalat, dakhalan nar, dia masuk neraka. Laisa ilal madbuh, yang dilihat itu bukan yang disembelih. Yang disembelih aja kalau lalat itu kan masih kelihatan lalat ya, kutu aja kutu. Kutu yang kecil itu kalau seandainya bisa disembelih, diserahkan itu syirik. Nah, kutu padahal ya kutu yang kecil itu ya. Nah. Kata beliau, orang itu masuk neraka tidak dilihat dari yang disembelih, Wa innaman nadhar ilal aqidah. Keyakinannya apa? Keyakinannya. Dia nyembelih lalat itu untuk apa? Untuk siapa? Kalau dia keyakinannya nyembelih lalat itu untuk berhala itu atau untuk jinnya atau penunggu kuburannya, ya udah syirik. Nah, jadi apa? Jadi perbedaan sesembelian itu tidak apa? La tughayyirul haqa'iq. Tidak mengubah haqa'iq kenyataan. An-nadhar ila niyatil qalb, maka dilihat pada niat hatinya itu. Innaman a'malu bin niat. Hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya. Dia niatnya untuk apa sih nyembelih lalat itu? Oh, itu untuk penunggu kuburan, untuk jin itu. Nah, sama, syirik. An-nadharu ila adamil mubalah bisyirik ini. Nah, melihat kepada keadaan orang yang tidak mau peduli dengan kesyirikan. Laisan nadhar ila qimatil madbuh. Yang dilihat itu bukan harga yang disembelih itu. Ya, namanya lalat itu enggak ada orang jualan lalat enggak ada. Tapi kalau disembelih itu selain Allah, meyakini bahasanya itu ada sembilan untuk selain Allah, syirik. Nah, jadi jangan dilihat harganya itu ya. Nah, kalau cuma lalat itu nggak ada yang jual. Nangkap aja bisa kita. Nah, kita sembelih contohnya, sembelih tikus. Tikus saja sembelih. Ya, kemudian serahkan kepada kuburan-kuburan atau jin, syirik. Nah, Falladzi dzabaha dzubaban dakhalan nar, kata beliau. Maka yang menyembelih dubab itu lalat masuk neraka. an yatasahaluna fi Manusia itu sekarang bermudah-mudahan dalam masalah ini min ajli an yaqdiya ini Tujuannya apa? Kenapa mereka bermudah-mudahan? Karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Naam. Perhatikan ini. Au yu'al au naam yu'limahu syai'al ghaib atau dalam rangka untuk biar dikasih tahu tentang keadaan yang ghaib. Contohnya dia uangnya dicuri, dia untuk mengetahui siapa sih yang mencuri, datang ke dukun, dukunnya mengatakan syaratnya kamu harus menyembelih seekor lalat contohnya. Seperti itu. Au yukhbiruhu anil mal mafqud ya kan? atau agar memberikan kabar atau ada orang yang memberikan kabar kepada dia tentang harta yang dihilang au ghardalik atau yang selain itu minal umuri allati yas'aluhu anha dari perkara-perkara yang dia itu nah meminta darinya nah fayakhruju min dinihi wal billah seperti ini bisa mengeluarkan dari agamanya wal billah dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa yartaddu fi syai'in maka dia secara tidak langsung sudah murtad pada sesuatu yadhunnu annahu sahlun perhatikan nih dia secara nggak langsung sudah murtad pada perkara yang dia itu menyangka bahwasanya itu mudah, oh, itu nggak masalah lah, cuma lalat atau kecil aja kok. Cuma lalat nggak masalah lah. Jangan seperti itu. Walaupun yang disembelih lalat tapi niatnya karena syirik untuk Allah Subhanahu wa taala, nah, dipersembahkan atau diperuntukkan untuk jin misalnya syirik. Fal amru khatirun jidda, maka perkaranya itu bahaya sekali. Nah, jadi harus kita berhati-hati dan banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang saleh yang bisa kita mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala karena manusia itu masuk surga bukan semata-mata karena amalannya, tapi karena keutamaan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada hamba tersebut. La yadkhulu ahadun eh, minkum al jannata bi'amalihi. Dalam riwayat seperti itu. Tidaklah salah seorang di antara kan- kalian tuh masuk surga dengan sebab amalannya. Maksudnya semata-mata amalannya itu tidak. Tapi apa? Nah, kemudian para sahabat, sebagian sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Kamu juga tidak seperti itu ya Rasulullah? "Wala ana." Aku juga tidak seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya aku juga tidak masuk surga dengan sebab amalanku. Tapi apa? Illa an Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Cuman yang bisa masukkan surga itu apa? karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepadaku berupa keutamaan dan juga naam kasih sayangnya. Jadi yang bisa masukkan kita dalam surga, naam itu semata-mata karena apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, naam berupa keutamaan dan juga kasih sayang diberikan kepada kita. Adapun amalan itu sekedar dorongan atau sekedar sebab yang harus kita lakukan itu amalan kebaikan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu